sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kumpul kembali di sini untuk melanjutkan kajian kita dari pembacaan kitab Mufidul Mustafid fi Kufri Tarikh Tauhid. Pada pelajaran kita yang lalu kita telah mengambil banyak hal, di antaranya yang terpenting adalah apa yang dikatakan oleh muallif di mana beliau menerangkan bahwa tidak dikenal <clears throat> pada masa terdahulu dan juga pada masa yang belakangan orang-orang yang komplain terhadap takfir yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ya, dan juga eh, takfir terhadap Eh, orang-orang dari kalangan Fatimiyun. Begitu juga takfir terhadap orang-orang dari kalangan pengikutnya Musailama Al-Kadzab apalagi orang-orang yang menuhankan Ali tidak ada seorang pun dari orang-orang terdahulu dan belakangan yang komplain terhadap takfir-takfir tersebut dengan hujah bahwa mereka masih syahadat. <clears throat> dengan hujah bahwa mereka masih sholat. Sampai zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Baru muncul orang-orang yang komplain. Dengan alasan bahwa mereka masih syahadat, bahwa mereka masih sholat. Bahwa mereka masih menampakkan syiar-syiar din. Ya, di samping kekufuran yang wadah, yang jelas, yang gamblang yang mereka lakukan. Dan mereka ini disebut oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah dengan istilah mala'in. Ya, orang-orang yang mal'un. Mal'un itu artinya apa? Terlaknat. Ya. Itu orang-orang yang menganggap <clears throat> bahwa perbuatan tersebut adalah kekufuran tapi pelakunya enggak kafir. Ya. Orang yang melakukannya, orang yang menganggapnya boleh. Ya. Dan menganggapnya boleh ini bisa sharih, bisa ghairu sharih, bisa terang, jelas, gamblang, bisa ya bahasanya halus. Yang halus itu seperti mengatakan ijtihad. Ya, kalau yang melakukannya ijtihad maka boro-boro kafir malah dapat pahala. Ya. Nah, ajaibnya sebagian orang ada yang termakan dengan bahasa seperti ini. Ini salafiyun, sunnah, muwahidun, muwahidun ternyata tauhidnya tauhid tauhidnya Daud bin Jirjis. Ya. Seperti itu. Itu kan membolehkan namanya. Ya. Cuman alus bahasanya. Begitu juga orang yang merangi ahli tauhid. Ya, dan seterusnya. Bahwa mereka itu layak fur, tidak kafir. Ya. Bahwa perbuatannya kufur, langit tidak kafir. Jadi antum lihat bahwa di sini pun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menyebutkan syubhat itu. Ya. Mana beliau bilang di sini, "Illa ma sami'na min haula'il mala'in." Kecuali yang kami dengar dari mereka para mala'in. Di hadil ajman, di zaman sekarang min iqrarim anna hadha huwa syirik. Karena mereka sudah mengakui bahwa ini kesyirikan. Berarti bicara orang kalau bicara perbuatan? Perbuatan. Syirik. Lakin man fa'alahu tapi orang yang mengerjakannya au hasadahu atau ya, menganggapnya baik au kana ma ahlihi atau berkomplot dengan pelaku kesyirikan au zamma ahli tauhid atau mencela ahli tauhid atau haraba ahlahu li ajli atau memerangi ahli tauhid ya membela kesyirikan atau abghadahum li ajli atau membenci ahli tauhid membela kesyirikan annahu la yakfur orangnya enggak kafir jadi di sini pengungkapan syubhat itu syubhat perbuatannya kufur perbuatannya syirik lakunya enggak enggak musyrik ya Nah ini syubhat tapi dianggap sebagai agama. Ya. Kalau antum dengar sebagian dari orang yang mengajarkan tauhid atau yang membantah ya, bicara seputar takfir muayyan, mereka juga kemukakan ya seolah-olah mereka tidak jatuh kepada ya kemungkaran tidak jatuh kepada penyimpangan dengan mengatakan kita tahu ini syirik. Nah, dia bilang begitu tuh. Ya. Malain di zaman Nabi Muhammad bin Wahab tahu enggak itu syirik? Tahu. Ada ente belum belum ada belum ada garis pembeda ente dengan malainnya di zaman Syekh Muhammad bin Wahab. Kalau cuma bilang kami tahu itu syirik, tapi pelakunya belum enggak langsung dikafirkan, enggak langsung dikatakan musyrik. Seperti itu. Sama nih. Syekh Muhammad bin Wahab, Syekh Ishaq di hukum takfir muayyan. Ini kan sama nih sebenarnya. Ya. Ujung-ujungnya. Itu mengatakan subat orang-orang yang mengetahui bahwa ini mereka sudah tahu bahwa ini kesyirikan tapi pelakunya Ayat. nah, ya. nah kafir. Masya Allah. Ya. Ini faedah yang penting sekali bagi kita ikhwan dengan Allah bahwa apa yang dianggap agama oleh sebagian orang sekarang ternyata pada ikatnya itu adalah syubhat. Waliyadubillah. Baik. Kemudian kita juga telah mengambil satu bab ya tentang yang berkaitan kembalinya ya kesyirikan kepada umat ini. Ya diambil dari hadis Nabi saw. Itu kisahnya siapa? <clears throat> Jarir bin Abdullah. Ya, kisahnya Dzul Khalasah ya di Nabi Shallallahu Alaihi yang minta kepada sahabatnya untuk ya memusnahkan berhala yang ada di Yaman ini namanya apa? Dil Khalasah yang milik kabilahnya Daus tapi Nabi juga mengatakan tidak akan datang hari kiamat sampai ya wanita-wanita Daus itu kembali menari. Ya. Di sekitaran berhala yang namanya Dil Berarti ada upaya-upaya untuk menghidupkan. Ya. Penggalian-penggalian misalnya. Itu pertama. Yang kedua, ya, pengkaburan-pengkaburan. Jadi arkeolog yang ya, ikhwanul musyrikinnya bikin pengkaburan kolaborasi itu ya. antara syaitan dari jenis ilmuwan ya yang melakukan penggalian-penggalian dengan syaitan dari jenis yang melemparkan syubhat-syubhat ya yang berakhir kepada apa manusia menyembah berhala manusia menyembah kubur apa-apa tuh kata Ustaz Fulan kita kan ijtihad maka dapat pahala. Itu hilang agama. Bukan nih yang hilang. Itu harus tahu nih. Ya, bahwa yang hilang, yang lenyap di sini bukan lagi manhaj. Manhaj masih lebih ringan, tapi ini yang hilang apa? Islam. Ya, tutup buku kita pelajaran tahu. Tutup buku, tutup Quran bahkan. Kalau kayak begitu. Ya, kalau ya seorang istihad, kemudian nyembah Semar, nyembah Nyiroro malah dapat pahala karena ijtihadnya. Ya. Yang seperti ini nggak perlu belajar. Ya. Kenapa? Karena seperti yang dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul dalam ya apa? Kalau usul sittah, perkara gamblang. Perkara yang terang bisa difahami oleh abladul Amah. orang goblok sekali, Ya. Tapi orang pintar malah keliru. Min ajabul ujabnya di situ. Ya. Min ajabul ujabnya itu ada depan mata kita. Ya. Dalam lingkungan orang yang mengaku salafi. Enggak <laughs> jauh-jauh ternyata. Min ajabul ujabnya. Yang terkait keajaiban yang mengherankan. Kok bisa? Nasallallahu alaihi wasallam. Yes. Yang nah, serupa dengan ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Usul Sita juga sudah disebutin oleh Syekh Muhammad di Mufidul Mustafid kemarin ya. Kalau ada orang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, melanggar perintah Nabi, melanggar larangan Nabi, dia tetap nyembah berhala, tetap nyembah pada lata uzamanat misalnya. Tanya sama orang paling goblok, pasti orang ini menurutnya dia telah kah? Telah kafir. Dan nggak perlu dalil. Nah, ini. Ini sudah jelas masalah ini ikhwan yang mulia Allah. Kemudian Syekh juga bicara tentang ahamiyatul jihad bil qalb wal lisan. Pentingnya seorang berdakwah. Artinya ada setelah kita tahu al-haq. Ya. Maka kita berjihad dengan hati, membenci kemungkaran. Kemudian berusaha untuk menjelaskan. Ya, karena itu bagian dari konsekuensi iman. Maka Syekh Husaymin mengatakan konsekuensi orang yang cinta kepada tauhid mengajak kepadanya. Nah bisa orang bilang nggak ada urusan saya sama dakwah. Ya, dakwah itu urusan ustadz, Ya, enggak. Makanya itu konsekuensi. Ya, beliau bilang pada bab ya, apa dakwah ila syahadati alla ilaha illallah dari kitab tauhid Syekh Muhammad dalam syarah beliau qaul mufid ya kan beliau bilang orang yang tidak berdakwah kepada tauhid pengakuannya dia cinta kepada tauhid bohong bohong ya ini suatu hal yang logis seorang yang suka kepada sesuatu mengajak orang kepadanya itu logis. Anda suka sama mie ayam mie Bang Kidra. Anda kasih tahu tuh orang-orang. <laughs> Ya, logis ya? Seperti itu. Logis. Ya, Anda tahu nih minyak wangi enak. Misalnya. Beli asli, murah. Wangi. Ya. Baunya enggak misalnya enggak pasaran. Ya. Edu ilaih kita tahu tauhid punya fadilah, kita ajak orang kepada kepadanya. Enggak bisa. Kalau dia cinta kepada tauhid tapi enggak dakwah pada Ya, kalau dia masih adam ayam ya. Ini menunjukkan bahwa ada yang kurang pada pemahamannya terhadap tauhid. Dan juga Syekh berkat, berbicara tentang ya wajibnya memusuhi musuh-musuh Allah dari orang kafir orang-orang murtad, orang-orang munafikin dengan berjihad melawan mereka dengan hati, dengan lisan. Dan beliau mengutip ayat-ayat. Baik, di bawah bab ini <clears throat> yaitu bab ada wa ada illa minal kufar murtaddin wa munafikin. Wajibnya musuhi musuh-musuh Allah dari orang kafir dan orang-orang murtad dan orang-orang munafik. Setelah ayat-ayat yang telah kita baca kemarin beliau membawakan aqwalus salaf. Ucapan-ucapan dari ulama usalaf yang mentahdzir, memperingatkan umat dari kebid'ahan dan dari pelaku kebid'ahan. tapi kalau dari ini loh. Nalarnya kalau ya apa? Analoginya kalau dari kebid'ahan keras, maka seharusnya dari kesyirikan asyad. Gitu loh. Lebih keras lagi. Tapi dengan kan lain. Sama kebidahan keras, tapi sama kesyirikan rangkulan. Gitu. Ya. Sehingga di mana-mana tahdir abid abid abid abid ah. Tapi ketika bicara tentang al-musyrikin belum sampai kepadanya dakwah. Ma'dzur bil jahal. Ya, kesian dikafirin. Dia kasihan sama dirinya sendiri. Ya. Seperti itu. Allah musta'an. Nah, <clears throat> kita baca ini perkataan dari Syekh Muhammad yang menukil dari perkataannya Al-Imam Al-Hafidh Muhammad bin Wadbah. Qala Al-Imam Al-Hafidh Muhammad bin Wadbah. Berkata Al-Imam Al-Hafidh Muhammad bin Wadbah. Ya, Muhammad bin Wadbah ini min ulama ya kurun kedua sebutkan dalam terjemahnya lahir pada tahun 199 di Kurtuba, ya, Cordova. Wafat pada tahun 287, ya, abad kedua atau abad ketiga. Nah, <clears throat> akhbarani ghairu غير anna Asad bin Musa kataba ila Asad bin Al-Furat. berkata Imam Muhammad ibn Waddah telah bercerita kepadaku lebih dari seorang bahwa Asad bin Musa menulis surat kepada Asad bin Furat. Asad bin Musa wa Abu Sa'id. Kemudiannya Abu Sa'id, Asad bin Musa bin Ibrahim bin Walid. Ini Abdul Malik bin Marwan. Ya, anak masih keturunan dari Abdul Malik bin Marwan. Ya. <clears throat> salah seorang khalifah Bani Umayyah ya, bin bin Marwan Ibn al-Hakam ya Marwan bin al-Hakam bapaknya Al-Qurashi Walau wulida bi Misr sanata 232 wa tufiya biha sanata 112 Ini zamannya tabi'i ya kan mungkin ketemu sahabat nah karena tabi'i memang murid sahabat Qala anhu Az-Zahabi berkata Al-Imam Az-Zahabi tentang Asad bin Musa ini Al-Imam Al-Hafidh As-Siqah orang imam hafid yang siqah. Qala anhu Ibn Hajar saduqun yughrib ya, kedudukannya saduq dalam ilmu hadis. Ya, kadang mendatangkan riwayat-riwayat yang gharib. Wa huwa min rijalil umma al-udhama mimman ishtuhira bil dhabi 'an sunnah hatta ishtuhira bi laqabi asad as-sunnah. Asad bin Musa ini diantara pahlawan-pahlawan umat ya, dari kalangan pembesar yang dikenal pembelaannya terhadap sunnah sampai diberi julukan Asad Asadus Sunnah singanya sunnah. Baik, dia menulis surat kepada siapa? Asad ibni Al-Furat. Ya, Asad bin Al-Furat Ibn Sinan Al-Maghribi Al-Maliki. Yang namanya sama Asad, tapi ya tentunya ini beda beda klan ya. Yang ini dari Quraisy, Quraisy, ini dari Maghrib. Maghrib itu Maroko ya. Ustura bil fiqh wal jihad rawal muwatta an Malik wal masail asadiyah nisbatan ilaihi. Tufiya fi sanati 313. <clears throat> Seorang yang faqih dan seorang mujahid yang meriwayatkan kitab Muwatta juga dari Imam Malik. Ada kitab yang disebut dengan Masail Asadiyah, itu Asad itu kembali kepada namanya, Asad bin Furat ini. Baik. Dia menulis surat kepada Asad bin Furat. Apa kata Asad bin Musa? Qala I'lam ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku, ya ukhuwah fi al-Islam ya, fi din annama hamalani 'ala al-kitab ilaika illa ma dzakara ahlu baladik min salihi ma a'taka Allah min insafika linnas nas Ini ya, faktor. Kenapa Asad bin Musa menulis surat kepada Asad bin Furat? Katanya faktor pendorongnya adalah apa yang diceritakan oleh penduduk negerimu. Min salih ma a'taka Allah min insafika linnas nas bahwa kamu orang yang soleh, bahwa kamu orang yang adil. Husnu halika mimma azharta minas sunnah. Bahwa kamu orang yang baik karena kamu menampakkan sunnah. Wa aibika li ahli bid'ah. Menampakkan sunnah dan juga mencela ahli ahli bid'ah. Wa kathratu dzikrika lahum. Dan kamu sering menyebut-nyebut mereka. Maksudnya siapa? Ahli bid'ah ya, sering mencela mereka wa ta'nuka alaihim sering menjelek-jelekkan mereka al bidah jadi menjelek-jelek al bidah itu minal hasanah ya, ah? di antara ya amalan soleh ya kenapa karena bagian dari zat anis sunnah membela sunnah wala faqama'ahumullahu bik sehingga Allah azza wa jalla hinakan mereka dengan sebab kamu hinakan al bidah dengan sebab kamu Wasyadda bika zahra ahli sunnah. Dan juga dengan sebab kamu Allah Ta'ala kuatkan ya, pilar-pilar sunnah. Wa qawwaka alaihim bi aibihim. Dan Allah Jalla wa'ala juga kuatkan kamu dalam menghadapi mereka dengan kamu terang-terangan ya mencela mereka. Ya. Wa ta'an alaihim. Ya dan melukai mereka, tapi melukai dengan lisan. Lihat dengan lisan. Fa'adzallahumullahu bik sehingga Allah hinakan mereka dengan sebab kamu. Wasaru bi bid'atihi mustatirin dan jadilah mereka sembunyi-sembunyi dengan bid'ah mereka. Enggak jadi terang-terangan. Kenapa? Karena ada orang yang ya terang-terangan memusuhi ahlul bid'ah. Ya. Nah itu. Begitu juga dalam hal kalau seperti itu dalam perkara kebidahan apalagi dalam perkara tauhid. Makanya Syekh Abdul Rahman Al-Barraq dalam syarahnya terhadap kitab At-Tauhid Ibn Rajab dia bilang mereka aminu minat takfir. Kenapa muncul orang-orang macam Ulil, ini dari aneh. Ya? Macam Ade Armando, ya. Orang, -orang yang terang-terang menampakkan kufuran. Gus Nuril, Kenapa? Karena aminu minat takfir. Mereka merasa aman dengan dari dari takfir. Kenapa? Tidak ada yang menyuruhkan takfir. Kenapa? Karena yang menyuruhkan takfir akan dituduh apa? Takfir. Itu khawarij. Ya, siapa yang menuduh? Ya. Dari kalangan liberal menuduh panjangan tangan ya kafirin, salibis, munafikin dan juga dari orang-orang yang kelewat a priori terhadap takfir. Dari anak-anak pengajian. Ya. Seperti itu. Sehingga nggak salah kalau kita bilang pada akhirnya mereka ini kolaborasi. Ya. Kolaborasi diam-diam. orang ya, orang-orang kafir. Ya, orang-orang munafikin. Ya, Begitu juga adanya aksi-aksi terorisme. Yang bisa jadi mereka ini juga ciptaannya orang-orang kafir. Untuk menjadikan kaum muslimin pobi terhadap Islam. Disambutlah sama da'i-da'i ini. Yang tidak bisa membedakan mana takfir yang sahih dan mana takfir yang salah. Yang salah. Sehingga muncul istilah fitnah takfir. Begitu secara global. Salah takfir adalah fitnah. Makanya Syekh Ali Hasan dikritik. Enggak boleh bilang fitnah takfir. Bedain. Ya. Takfir adalah agama kita. Takfir agama. Kalau kita mau buang takfir, berarti berapa banyak ayat dalam Al-Qur'an mesti kita buang. Ya. Seperti itu. Masih aliasan dikritik dari sisi itu. Ya. Sehingga orang bobi terhadap takfir. Orang awamnya, orang-orang yang sedikit ngajinya, nah, itu. <clears throat> Sehingga mereka pun aman dari takfir. Ya. Karena yang ngerti pun juga udah kemakan. Yang ngerti juga udah kemakan. Ya. Sehingga sukut dari masalah takfir. Sampai ada orang mengkafirkan Gus Nuril, diprotes. Loh, yang dikafirkan siapa ini? Gus Nuril. Ya. Terus dibilang, ya, tak begitu caranya, ya. Subhanallah. Ya. Hingga akhirnya kaum muslimin dibiarin bodoh. Padahal itu perkara pokok dari agamanya. Gus Nuril yang sudah terang-terangan menampakkan kekufuran. Ya, yang tahu keadaannya kemudian dia enggak kafirkan Gus Nuril kafir. Oke, nah, ya? jelas gamblang. Kafirannya seperti matahari. Wala wasaru bid'ati mustatirin sehingga dengan kebid'ahannya mereka sembunyi-sembunyi. Itu kalau ahlus sunnah ya berani dalam menampakkan sunnah. Begitu juga kalau ahlu sunnah berani menampakkan tauhid, maka mereka nggak berani untuk terang-terangan menampakkan kufuran. Bahaya loh akibatnya. Lihat berapa akhirnya pengikutnya. Ya. Ulil Absar. Pengikutnya Gus Nuril. Pengikutnya MH Ainun Najib. Ya. Karena nggak ada yang terang-terangan ya mengkonter mereka terang-terangan ya mengatakan bahwa mereka telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala pengikutnya Gus Dur nasallallahu salam Qalu fa'abshir ya akhi maka kabar gembira bagi bagimu wahai saudaraku bisawa bidzalik akan pahala untukmu atas ya kebaikan-kebaikanmu itu. Waktu dabi min afdali hasanatika minas salati was siyam wal haji wal jihad. Dan bahkan itu dianggap sebagai amalanmu yang paling afdal. Mengkonter kebid'ahan. Ya, padahal kebid'ahan ini adalah gerbang kepada kekufuran. Maka bagaimana lagi dengan mengkonter kekufurannya sendiri. Ya. Kenapa di zaman Syekh ya, yang dikontrol kebidahan, Tidak ada orang yang nyembah kubur <laughs> yang dianggap sebagai muslim di zaman itu. Ya. Mulai ramai itu setelah kurun mufaddalah. Ya. Bahkan perayaan maulid itu mulai muncul pada zamannya Fatimiyah. Mereka menghidupkannya kelompok Karamitah, orang-orang syiarat itu. Zaman itu belum ada. Ya. Orang yang menganggap orang yang beli untuk selain Allah masih muslim, belum ada. Nah, kalau ada orang bilang, "Hat kalamu salah. Coba mana kalamu salah yang mengkafirkan penyembah kubur? Enggak ada, Mas. Kenapa enggak ada? Belum ada orang nyembah kubur. Terus di zaman itu dianggap muslim. Belum ada pada masa salaf soleh orang nyembah kubur dianggap muslim. Makanya kutubus sunnah semuanya bicara tentang pelanggaran terhadap sunnah. Nggak ada menyebutkan melanggar sunnah, ya kan? Apa pelanggarannya? nyembeli untuk orang soleh, misalnya. untuk kuburan. Ya. Kemudian dia masih dianggap sebagai muslim. Hanya dianggap ahli bid'ah. nggak ada itu ya. Tapi banyak pada zaman Syekh Islam, Taimiyah, Muqayyim. begitu juga di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Seperti itu. Bahkan sebelum zaman Ibnu juga banyak. Baik. Waktu dabi min afdali hasanatik. Bahwa apa yang kamu upayakan ini termasuk dari ya, kebaikanmu yang paling afdal, lebih baik daripada salat, dari puasa, dari haji dan jihad. Subhanallah. Ya. Mengkonter bid'ah, mengkonter ahli bid'ah, menampakkan permusuhan kepada ahli bid'ah. Ya, sekarang kita gimana kalau kita? Ya Nah, tentu kondisinya beda. Ya. Kebedaan banyak, ahli bid'ah banyak. Ya. Dalam masalah ini memang harus ada eh, strategi dalam dakwah. Bahwa kontra terhadap kesyirikan yang merupakan apa? Perkara yang disepakati. Itu lebih diutamakan. Ya. Bagaimana dahulu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pun juga menempuh itu. Baru kemudian pembersihan terhadap bid'ah-bid'ah. bidah-bidah. Ya. Kapan tauhid itu kuat? Seperti itu. Itu yang saya dapati. Ya. Namun kalau kondisinya dibalik, mengkonter kebidahan, ya, namun kesyirikan yang sebenarnya itu lebih ringan dalam hal pengingkarannya. Kenapa? Karena disepakati. Ya. Karena mereka sudah mengakui bahwa itu kesyirikan. Gitu. Maka itu akan ya mendapatkan banyak akobat, banyak ya rintangan dan rintangan. Ya. Namun kalau kesyirikan yang didahulukan, itu tauhid yang kita utamakan, sehingga terhadap kesyirikan yang didahulukan ya, maka akan muncul pengagungan kepada Allah untuk selanjutnya mudah bagi mereka untuk meninggalkan kebid'ahan. Seperti itu. Ya. Dan seperti itu juga dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau mau kita urut. Tapi kalau pelaksanaannya bisa saja dia sifatnya simultan. Ya. Namun secara skala prioritas tentu ya, menjadikan seorang itu keluar dari Islam itu lebih diutamakan dari hal yang ya tidak demikian keadaannya. Ya, karena kebidahan kalau itu bukan kekufuran nggak menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Ya, maka dipilah mana yang lebih utama dan yang, mana yang harus didahulukan. Namun yang dimaukan oleh Syekh di sini tentunya adalah ya kita membandingkan ya bahwa begini loh kondisi salaf kita dahulu. Ya. Adapun bahwa mereka tidak mengingkari ya tidak didapati dari ucapan mereka pengingkaran terhadap ya, atau yang seperti ini tapi konteksnya terhadap kesyirikan itu karena memang tidak dikenal di zaman salaf dulu orang yang melakukan kesyirikan kemudian masih dianggap muslim. Selanjutnya qala wa inna taqawa amal min iqamati kitabillahi ta'ala wa yai sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya syai'an min sunnati kuntu anna wa huwa fil jannati ka kahatain wa dhumma baina isba'ihi. Di mana letaknya amalan-amalan ini? Maksudnya salat, puasa, haji, jihad ya. Dibandingkan ya amalan saleh menegakkan kitab Allah, menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya beliau ingin membandingkan bahwa Salat itu amalan soleh, puasa amalan soleh, aja amalan soleh terusnya. Namun mana yang lebih utama? Ya. Antara ini dengan ya, mengkontrol ahli bid'ah. Ya. Membela sunnah Rasulullah SAW. Membela tauhid. Ya, Mengkontrol al-musyrikin. Waktu qala Rasulullah, Rasulullah SAW telah bersabda, Barang siapa yang menghidupkan satu dari sunnahku, maka aku dan dia ya, akan bersama-sama di surga seperti ini. Wadumma baina isba'i. Dan beliau merapatkan antara dua jarinya. Ya, bersebelahan. Ya, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa amalannya? Ya sunnah. Nambahkan sunnah. Nambahkan jenggot gitu. Hah? Salah satu dari sunnah. Tapi inti sunnah apa? Tauhid. Wa qala ayyuma da'in da'ila huda fattubi alaihi kana lahu mithlu ajri man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Dan Nabi juga bersabda dai manapun nah, maksudnya dai di sini siapa aja yang mengajak kepada kebenaran bukan orang yang punya predikat dai Siapa saja yang mengajak kepada petunjuk maksudnya petunjuk Rasulullah ajaran Islam. bi alaih kemudian ajakannya itu disambut. Ya. Ada orang yang menyambutnya. Karena laumis bu ajri tabi'ahu, maka dia mendapatkan pahala yang ngajak ini, dapat pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ada lagi yang mengikuti dakwahnya, ada lagi yang mengikuti dakwahnya. Dan seperti ini bukan monopoli ustaz, monopoli kiai, monopolinya ya, mubalik. Tapi siapa aja? Ya. Yang dia mengambil bagian dari peran yang besar ini, mengajak orang lain pada sunnah, pada tauhid. فما يدرك هذا بشيء من فمن يدرك أجر هذا بشيء من عمله نعم فمن يدركها أجر هذا بشيء من عمله وقال أي مداء da'in da'a ila huda fatubi alaikana lahu mitlu ajri man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Faman yudriku ajra hadza bi syai'in min amalihi. Nah, maka siapa yang bisa mendapatkan balas balasan yang besar seperti ini dengan amalannya? Maksudnya dengan amalan seperti sholat, seperti puasa, seperti haji. Maksudnya apa? Sudah jelas bahwa balasan dari amalan ini jauh lebih besar. Kenapa? Karena dia bisa berlipat-lipat. Ya, sesuai dengan ya, seberapa besar jangkauan dakwah dia. Ya, makanya itu kayak nasrud durus ya, menyebarkan pelajaran melalui media-media ya. Itu gimana sebisa mungkin mesti kita perbaiki semuanya. Apa namanya? Uh, penyajiannya Ya, mungkin nanti juga lewat buletin. Ya. Selain juga kebaikan bagi umat, pahala bagi kita. Insyaallah taala. Wa dzakara aidan anna lillahi inda kulli bid'atin kida bihal Islam waliyan lillah yadhubu anha. Ya. Dan disebutkan juga bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki ya punya wali, punya penolong wali itu ya nasir, Membela. Bahwa Allah Azza wa Jalla pada setiap kebidaahan yang dengannya ya manusia memperdaya Islam dengan kebidaahan itu. kita al-Islam. Allah punya wali ya waliyanillah yadzubu anha yang membela al-Islam. Jadi pada setiap kebidaahan yang ditujukan untuk apa? merusak Islam, pasti di situ ada orang yang menolong agama Allah. bi ya. yantiqu bi'alamatihi, bi'alamatiha. Dan berbicara dengan maksudnya menyampaikan ya pokok-pokok al-Islam. Ya, alamat itu alamat, tanda. Tanda. Ya, pilar-pilarnya. Faktanin ya akhi. Maka berbahagialah wahai saudaraku. Ya, istalim maksudnya raihlah pahala ini. Hadal fadl. Ya, kemuliaan ini. Wa kun min ahli. Dan jadilah kamu termasuk dari ahlinya. Ya, dari orang-orang yang bela sunnah. Ya, bela al-Islam. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adz. Karena sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada Mu'adz Mu'ad bin Jabal, "Hina ba'asa ila Yaman wa Ustah." ketika dia mengutusnya ke Yaman dan mewasiatkan ya berwasiat kepadanya. Wa qala kata Nabi, "La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min min kadza wa kadza." Allah beri hidayah ya dengan perantara kamu kepada seseorang saja itu lebih baik bagimu daripada harta yang demikian dan demikian. Artinya fadilah dari dakwah itu besar. Ya, fadilah dari ya, membela sunnah, ya, mematahkan hujah-hujahnya, ya, al-mubtilin, ahli batil itu besar, lebih besar daripada ya pahala-pahala ya ibadah-ibadah lainnya. Wa'adzimil qawla bihi ya, dan besarkanlah ya, dakwah ya, dalam ya, wa'azim wa'azim al-qawla fihi Azim besarkanlah perkara ini gitu. Ya, bahwa perkara ini besar gitu. Bukan perkara yang kecil. Bukan perkara yang enteng. Itu hmm. menurut pada sunnah matahkan argumen ahlul batin. Faktanim dalik. Ya. Berbahagialah, raihlah gitu kan. Iktanim dari ghanimah. Nah, ini seperti orang dapat rampasan perang gitu. Orang yang berdakwah pada sunnah, matahkan argumennya ahlul bid'ah, al musyrikin. Wadu ila sunnah dan ajaklah kepada sunnah hatta yakuna laka fi dzalika ulfah. Hingga kamu ya dengan dakwahmu itu memiliki ulfah wa jamaah. Memiliki kelompok yang kuat. Ya. Yakumuna maqamak yang menunaikan tugasmu. atau maksudnya membelamu Ya, in hadatsa bika had, apabila terjadi sesuatu. Ya, itu membela sunnah. Atau menggantikan posisimu. komuna maqama. Kalau terjadi sesuatu, mati misalnya. Ya. Ada orang lain yang meneruskan. Seperti itu. Fayakunu a'immatan ba'dak sehingga mereka para pengikutmu itu akan menjadi imam setelahmu. Ya. Bayakululaka yakunu laka thawabu dzalika ila yaumil qiyamah sehingga kamu mendapatkan pahala itu sampai hari kiamat. Begitu juga ketika kamu mati. Ya, atau nanti pengikutmu meneruskan, ya. Dia mati, pengikutnya terus pahala yang mengalir. Ya. Kama fil asar, sebagaimana yang datang keterangannya dalam asar. Fa'amal ala basiratin wa niyatin wa hisbah. Maka berbuatlah di atas ilmu dan niat, maksudnya keikhlasan. Ya, wahisbah dan perhitungan maksudnya mengharap balasan. Fayrudullahu bika al-mubtadi' al-maftun al zaid al-ha'ir. Sehingga dengan sebab kamu Allah konter ahlul bid'ah. Yarud Allah bantah ahlul bid'ah dengan sebabmu, dengan tanganmu, dengan lisanmu. Ahlul bid'ah al-maftun yang terfitnah dengan kebidahannya az zair yang menyimpang al-ha'ir lagi kebingungan ya. kalau ya. fatakunu khalfan min nabiyyik sehingga kamu pun menjadi penerus dari nabimu orang yang meneruskan risalah nabimu fa innaka lan talqallaha bi'amalin yushbihuh karena sungguhnya kamu tidak akan bertemu dengan Allah dengan amalan seperti amalan ini. Maksudnya, ini amalan paling afdal. Wa iyyaka an yakuna laka min ahli bid'ah akhun dan hati-hati. Jangan sampai kamu memiliki dari pengekor kebid'ahan itu teman. Akhun. Jangan punya teman dari ahli bid'ah. Au jalis atau teman duduk atau sahib ya atau ya kawan gitu ya teman lah ya. akun sahib teman gitu kalau saudara enggak mungkin nggak mungkin ya saudara mau nggak mau ya saudara gitu kan mau gimana ya tetap aja saudara <laughs> gitu. Hah? Enggak, maksudnya saudara misalnya satu bapak gitu kan. Nah, mungkin diartikan saudara gitu loh. Iya, teman akrab. gitu. Kalau teman akrab kan bisa di, bisa diambil, bisa dicampakkan gitu. Tapi kalau saudara nggak bisa. Hmm. Mau dicampakkan tetap namanya saudara. Iya. Fa'inau ja'a fil asar. Karena semuanya telah datang riwayatnya dalam asar. Manjala sahiba bid'atin nuzi'at minhu liyusmah. Barang siapa yang ya, bergaul dengan pelaku bid'ah, maka dirampaslah darinya perlindungan. Artinya Allah Azza wa Jalla berlepas diri darinya. Wawukila ila nastih. Dan dijadikan dia ya bergantung pada dirinya. Aman masya ila sa'i bid'atin masya fi hadimil Islam dan barang siapa yang berjalan menuju pelaku bid'ah, Maksudnya ya untuk tujuan lain, tujuan selain tujuan mendakwahinya. Kalau mendakwahinya lain cerita. Berjalan dengan menuju sahibu bid'ah, pelaku bid'ah, berarti dia berjalan untuk menghancurkan al-Islam. Wajah <coughs> dan juga datang riwayat <coughs> Dalam asar, "Ma min ilahin yu'bad min dunillahi abghad ila Allah min sahibi hawa." Tidak ada ya sesembahan yang diibadahi selain Allah yang paling dibenci oleh Allah daripada pelaku bid'ah, daripada pengekor hawa nafsu. Ma min ilah, sebut ilah. Ya. Tidak ada <clears throat> ya sesembahan yang diibadahi selain Allah. Yang paling Allah benci. Daripada pengekor hawa nafsu. <clears throat> Qala waqad waqa'atil la'natu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahli bidah. Dan telah ya, terdapat laknat dari Rasulullah kepada para pelaku bid'ah. Wa Allah la yaqbalu minna minum sarfan wala adla. <clears throat> Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari mereka satu pun amalan ya, satupun tebusan <coughs> wala faridatan wala tatawuan dan tidak juga satu ibadah wajib ataupun sunnah wa kullama izdadu ijtihadan wa sawman wa salatan ijdadu minallahi bu'da dan setiap kali bertambah pada mereka ijtihad dalam bid'ahnya begitu juga puasanya salatnya yang bertambah pada mereka mereka hanya semakin jauh dari Allah tarfut majalisahum menjauhlah dari majelis mereka tolak tolaklah majelis mereka wa adillahum hinakan mereka wa abiduhum ya dan jauhkanlah mereka kama abadahumullah maksudnya jauhkanlah mereka kalau mereka datang usir ya jauhkanlah mereka juga maksudnya kamu menjauh dari mereka kecuali babi dakwah itu adalah urusan dakwah ya jadi harus dibedakan sebagaimana al-bid'ah juga ya darajat tingkat tingkat ya seperti itu orang yang sudah tidak bisa dinasihati ya maka abiduhum Kalau <clears throat> azillum bukan berarti mereka nggak diterima taubatnya ya, ya bisa aja mereka taubat ya kan orang kafir aja bisa bertaubat apalagi cuman orang ahli bid'ah ya namun ya di antara maksud dari menjauhi ahli bid'ah adalah untuk menyelamatkan diri sendiri juga karena kasihan sama diri sendiri juga. Ya. Walau adillu wa adilhum wa ab'adahum wa ab'iduhum. Hinakan mereka, jauhi mereka. Sebagaimana Allah dan Rasulnya telah menjauhi mereka dan menghinakan mereka. Begitu juga para imam-imam huda setelahnya. Inta kalamu Asad rahimahullah. Selesai sudah perkataan Asad bin Musa rahimahullahu ta'ala. Ini jadi seperti risalah tersendiri. Ya. Itu suratnya siapa? Ibnu Wadda. Suratnya Asad bin Musa kepada Asad bin Farad yang diriwayatkan oleh Imam ya Ibnu Wadda. Ya. Wallahu taala ala wa'ala. Nah itu. <clears throat> Nanti aku akan dapati di akhir pembahasan bahwa ini kaitannya dengan pembahasan kita adalah seperti yang telah disebutkan. Bahwa penyeluparan salaf itu keras terhadap kebidaahan. Ya, dan karena kebidaahan adalah gerbang kepada kekufuran. Maka apalagi kepada kekufuran itu sendiri. Allahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan.